Apakah Hajar Aswad sudah ada sejak Nabi Ibrahim? Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih. Lalu karena banyak dipegang orang berdosa, maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadis. Hadisnya sahih tentang Hajar Aswad dibawa Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah. Jadi bukan Adam. Ada pula saya dengar orang ceramah, waktu Nabi Adam mau turun ke surga, dia ada mau bawa, diambilnya batu, dikepitnya di ketiaknya. Bukan begitu. Adam sudah turun, lalu rindu ke surga. Dibawa Jibril, kata Jibril, ini oleh-oleh dari surga. Itulah Hajar Aswad. Aslinya putih, tapi karena dipegang oleh orang-orang berdosa, tempel menempel dosanya itu di batu itu menjadi hitam. Bukan yang bulat itu hajar aswad. Ada butir-butir kecil-kecil hitam-hitam dia, tengok dari dekat. Itulah hajar aswad ditempelkan ke dalam batu. Baru dibalut dengan cangkang yang terbuat dari busi. Nah, itu yang dicium. Batu kecil-kecil dalam. Yang besar itu itu batu biasa, ditempelkan ke dalam batu biasa. Hajar aswad namanya. Kalau istri tadi putih kemerahan, panggil dia Humaira. Kalau hitam ya Hajar Aswad. Jangan marah deh. Umur saya 24 tahun, sekarang saya sudah kerja di perusahaan A. Saya baru diterima di perusahaan B yang merupakan pekerjaan impian saya. Tapi jika saya mengambil pekerjaan di perusahaan B, saya tak boleh menikah selama setahun Sedangkan calon saya tak mau menunggu karena orang tuanya sudah tak bisa menunggu. Menurut Ustadz gimana itu? Karena di satu sisi saya ingin bekerja di perusahaan B karena gajinya lebih besar dan itu pekerjaan impian saya. Tapi penempatannya di luar kota. Jika jadi menikah kami bakal LDR. Tolong Pak ini tak ada masalah pikir. Ini masalah perasaan. Saya hanya bisa menjawab masalah-masalah pikir ada pun masalah perasaan, masalah Saya yang bisa saya jawab tuh halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat, ada pun masalah ini baiknya kalian duduklah musyawarah. Adinda, kita menikah ini kan saling pengertian. Aku kuliah pontang-panting mau kerja ini, ini kerja yang paling. Tolonglah kau pahami keadaanku sekarang. Kalau dari awal aja dia tak bisa ngerti kita gimana setelahnya? Ini belum lagi menikah. Main paksa-paksa, tak bisa. Ini dua makhluk yang berbeda. Walaupun sama-sama mau makan telur ayam, yang satu mata sapi, yang satu dadar, bisa berkelahi. Ini harus mengalah. Hari ini aku mata sapi, besok kau dadar. Ya, lama-lama yang mata sapi suka dadar, yang dadar suka mata sapi. Harus begitu. Nah, kan keperasaan juga ujungnya. Berapa menit setelah berbuka baru azan Pak Ustaz? Waktu azan itulah berbuka. Tengok definisi puasa. Imsakun nafsi menahan diri anil mahzurati dari semua yang membatalkan puasa min tulu'il fajri dari terbit fajar. Terbit fajar itu azan subuh ila ghurubis syamsi tenggelam matahari syafaq ahmar azan maghrib. Hanya saja bagi muazin minum dia dulu. Muazin itu dianjurkan minum dia. Zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thawatal ajru baru dia azan. Allahu akbar Allahu akbar. Nah, itu dah minum tuh. Kalian belum minum? Allah. belum minum. Apakah boleh kita makan setelah sel selesai setelah Isya masuk? Yang penting batalkan dulu puasanya dengan minum makan buah jangan makan es. Karena usus itu kering, kenal pot yang kering panas disiramkan air es, mengelupas cat-catnya. Begitulah usus kita itu rusak. Maka yang paling bagus orang Mesir korma kering, bukan korma yang basah, korma kering, pecah-pecah, buang bijinya, masukkan ke dalam, siram pakai air panas. Agak-agak dua jam menjelang berbuka. Nanti menyatu dia, nah, diminum. Ah, itu yang paling bagus. Minum kesukaan Nabi, air korma. Minum air korma. Bagus, manis ya, maka usus kita awet. Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hambali, Mazhab Hambali mengatakan tak batal karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam, hanya di ujung lidah. Di ujung lidah ini ada perasa. Ini teteskannya. Maka tak batal karena tak masuk. Habis habis dirasanya gini, habis itu diludahkannya boleh. Tak masuk ke sini, tak masuk mazhab Hambali, tapi saya tak mengamalkan. Saya tidak mengamalkan. Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustaz. Saya bilang, tak boleh. Tiba-tiba ada ustaz mengatakan, oh tak tahu Ustaz Somad. Saya tahu, tapi saya tak amalkan. Kenapa? Membuka pintu celah. Saya tak menyalahkan Imam Hambali. Orang sekarang imannya tak macam Hambali. Asik mencicip aja dari pagi. Cicip, cicip, cicip, cicip. Ustadz gimana cara menghafal Quran? kami dulu aturan di Al Azhar tidak pakai SKS, kuliah tak SKS. Setahun dipakai 14 mata kuliah. Dua juz Al-Qur'an, tidak pakai SKS. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. 14 14 14 14. Dua juz, dua juz, dua juz, dua juz. Jadi cara kami sebelum subuh dihafal dulu. Satu halaman, satu halaman. Sebelum subuh hafal satu halaman. Nanti ke masjid, qobliyah subuh baru diulang waktu baca. Tahiyatul masjid nah, itu dibaca. Maka lama solatnya karena mengulang. Setengah satu rakaat setengah diulang. Tahiyatul masjid, qobliyah subuh, duha, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dalam solat zuhur, qobliyah asar. Nanti asar distorkan ke syekh biasanya di di tiang-tiang saya nunggu ngapal tapi yang mau mengapal ah, ngantri panjang nyetorkan hafalan tradisi itu tak ada di Pekanbaru kalau di Mesir menyetorkan hafalan ngantri menjelang asar sampai asar sampai maghrib menyetorkan hafalan setengah juz satu hari dua hari jadi 20 hari hafal satu juz 20 hari nah, baru waktu yang lain dipakai untuk menghafal Ujian tak boleh bawa buku. Masuk ke dalam hanya pena saja, bawa kertas tak boleh. Kalau ketahuan mencontek, ditangkap, bisa dicabut deportasi. Jadi kalau sudah deportasi, putus beasiswa, pulang tak dapat tiket, diusir dari asrama, malu. Karena dulu sebelum berangkat udah kenduri motong kambing. Jadi tekanannya tinggi. Jadi ketika saya pulang saya terapkan sistem itu. Tak boleh nyontek. Semuanya menyontek. Akhirnya saya robo pikir, saya gimana supaya ini Saya buat 10 soal. Buat 10 soal, bagi. Boleh nyontek pak? Silakan. Oh kok lain soalnya? Baru tahu dia. Saya masih muda Ustad, ya kelihatan dari tulisannya. Saya menyukai seorang akhwan. Alhamdulillah, sempat antum suka ikhwan? Masuk antum yang 144 di apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Kalau untuk meminang sekarang saya tak bisa karena masa kuliah. Saya nggak mau pacaran, tapi saya takut nanti akhwat yang saya suka ini diambil orang. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Antum datang ke orang tuanya, Pak saya mau minang anak bapaknya. Kapan kau nikah? Ya setelah selesai kuliah lah. Semester berapa sekarang? Baru daftar pak. Itu rasa-rasa biasa saja itu adik-adik sekalian. Nanti setelah sekalian kuliah, banyak yang lebih cantik, lebih mantap dari itu. Anggap ingin lalu aja. Tak ada aja. Nanti setelah kalian selesai, banyak yang lebih hebat lagi daripada itu. Maka tundukkan pandangan. Yang gadis-gadis bagus pakai cadar supaya tak nampak laki-laki wajah. Ustadz di mana di Pekanbaru ini tempat belajar tahsin ngaji? Ustadz Hardi LC datang ke tapaku banyak kaji jamnya ada datang ke kantor tapaku depan gedung guru dari sini sebelum Purna MTQ gedung guru sebelah kanan ada perkantoran Sudirman di depannya ada karaoke Rosa tapi jangan antum masuk ke situ kanan karaoke yang kirinya tafakuh Dr. Mustafa Omar tanya ada Ustadz Hardi nah, daftar tahsin dengan Ustadz Hardi Ustaz Nabi Muhammad tak pernah cukup puasa sebulan pada bulan Sa'ban. Bagaimana kalau puasa bulan Rajab? Tak pernah, tidak pernah cukup puasa. Pernah Nabi. Bulan Sa'ban pernah Nabi sebulan. Karena Rasulullah SAW ya sumu Sa'ban kullahu. Kata ulama mana kullahu pernah dia sebulan. Tapi tidak tiap tahun. Pernah, tapi tidak tiap tahun. Bagaimana dengan Rajab? Rajab bagus. Mana dalil puasa Rajab? Wa minal hurumi fasum. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dalilnya umum.